Baik, itu tentang macam-macam dari mubtada. Maka tidak mau ketinggalan kita juga akan membahas tentang anwaul khobar, macam-macam khobar. Baik, pembahasan ini cukup penting maka untuk diperhatikan dengan seksama. Baik, bahwasanya khobar dia terbagi menjadi dua kelompok. Yang pertama khobar mufrad yang kedua adalah khobar murakkab. Baik, apa yang dimaksud dengan khobar mufrad? Khobar mufrad adalah khobar yang bukan berupa jumlah maupun syibhul jumlah. Kita ya kita kan telah belajar apa itu jumlah, apa itu syibhul jumlah. Jumlah kan ada jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah, kemudian syibhul jumlah dia ada jar majur dan ada dorob dan mudhof ilaih. Nah, intinya khobar mufrad dia adalah khobar yang bukan berupa jumlah maupun syibhul jumlah. Jadi yang kita maksudkan mufrad di sini bukan mufrad temannya musana dan jama, akan tetapi mufrad yang dimaksudkan di sini dia maksudnya adalah mufrad yang dia bukan jumlah maupun syibhul jumlah. Makanya perlu diperhatikan. Seandainya nanti kita menemukan isim musanna atau jama, akan tetapi dia bukan berupa jumlah atau sibul jumlah, maka kita katakan mufrad. Ini ditinjau dari sisi ini ya, sisi yang lain. Maka untuk diperhatikan. Contohnya misalnya, al-amilu hadirun. Kita perhatikan di sini, hadirun dia adalah sebagai khobarnya. Dan dia bukan jumlah, bukan sibul jumlah. Ini namanya khobar mufrad. Demikian pula contohnya misalnya al-amilani hadirani. Kita lihat hadirani dia musanna. Akan tetapi kita masukkan dia ya kita kelompokkan dia ke dalam khobar mufrad. Kenapa? Karena dia bukan berupa jumlah maupun syibhul jumlah. Jadi walaupun dia musanna, dia tetap namanya khobar mufrad. Baik, Kemudian yang ketiga, al-ummalu hadiruna. Nah, ini bentuk jamak. Sekali lagi, dia bukan jumlah maupun syibhul jumlah, maka ya kita katakan dia khobar mufrad. Baik, itu untuk khobar yang mufrad. Sekarang kita akan membahas tentang khobar yang murakkab. Baik, apa itu khobar murakkab? Di sini dijelaskan Khobar murakab adalah khobar yang berupa jumlah atau syibhul jumlah. Jadi kalau kita menemukan khobar yang dia bentuknya jumlah atau syibhul jumlah, maka itulah khobar murakab. Ya, kita akan bahas satu persatu supaya lebih dapat dipahami. Nah, pada bagian pertama kita akan sebutkan nanti contoh-contohnya ya. Khobar yang berupa jumlah. Kita bahas dulu yang berupa jumlah. Nanti insya Allah akan kita bahas pula yang syibul jumlah. Nah, khobar yang berupa jumlah ini terdiri dari dua macam. Ada jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah. Maka di sini kita perhatikan khobar yang berbentuk jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah, bagaimana telah kita ketahui bersama, jumlah yang diawali dengan isim. Maka contohnya misalnya, Al-waladu kitabuhu jadidun Anak laki-laki itu bukunya baru. Maka khobarnya mana? Khobarnya di sini. Kita buhu jadi dun berupa jumlah. Kita buhu jadi dun dia adalah berupa jumlah dan dia kita katakan sebagai khobar dari al-waladu karena dia penyempurna makna al-waladu. Baik, dia adalah jumlah ismiyah. Kenapa? Diawali dengan isim. Mana isimnya? Kok kita tahu isim? Kitab. Kitab kan isim. Baik, contoh yang lain misalnya. Al-waladu abuhu hadirun. Nah, di sini khabarnya berupa jumlah ismiyah. Yaitu abuhu hadirun. Di sini satu susunan. Yaitu jumlah ismiyah. Diawali dengan isimnya. Kita lihat dia abuhu hadirun. Tayyib. Abuhu kan isim. Sehingga jumlah ismiyah. Kemudian contoh yang lain. Al-madrasatu mudarrisuha hadoro. Sekolah itu pengajarnya telah hadir. Maka kita lihat dia juga kobarnya berbentuk jumlah ismiyah. Kobarnya yaitu mudarrisuha hadoro. Ini semuanya khobar dari al-madrasatu. Sehingga karena khobarnya yaitu tadi mudarrisuha Hadoro, dia diawali dengan isim, maka kita katakan bentuknya jumlah ismiyah. Baik, kemudian kita lanjutkan dengan khobar yang dia bentuknya jumlah fi'liyah, yaitu jumlah yang diawali dengan fi'il. Contohnya misalnya al-waladu hadara abuhu. Di sini kita lihat khabarnya adalah hadara abuhu. Kita lihat. Hadoro abuhu, dia adalah penyempurna makna dari al-walad. Sehingga hadoro abuhu dia sebagai khobar. Dan khobarnya berbentuk jumlah fi'liyah. Karena diawali dengan fi'il. Kita lihat di sini hadoro. Hadoro kan dia fi'il. Baik, contoh yang lain misalnya. Al-mudarrisu hadoro. Seorang pengajar itu telah hadir Hadoro dia ya, berbentuk jumlah fi'liyah karena dia jumlah yang mengandung fa'il ya domir maka di sini kita katakan dia juga termasuk satu susunan jumlah ya fiil dan fa'ilnya kan dia ada seolah-olah domir mustatir yang dia takdirnya adalah huwa dia diawali dengan hadoro ya hadoro ini jumlah fi'liyah maka al mudarrisu hadoro dia adalah berbentuk susunan mubtada dan khabar yang khabarnya berbentuk jumlah fi'liyah baik contoh yang lain al mudarrisuna Hadoru kita lihat khabarnya adalah berbentuk jumlah fi'liyah Hadoru akan nah, tetapi kita ingat bahwasanya susunan mubtada dan khobar dia mengikuti dalam sisi bilangannya. Maka tatkala al-mudarrisuna dia sebagai mubtadanya berbentuk jamak, maka hadoru dia juga bentuknya jamak. Maka perlu untuk diperhatikan. Berbeda dengan susunan fi'il dan fa'il atau fi'il dan naibul fa'il, kita membahas di sini susunan mubtada dan khobar. Yang mana khobar harus selalu mengikuti dalam sisi bilangannya. Baik. Kemudian kita membahas kelompok yang kedua yaitu tentang khobar yang dia adalah khobar murakab. Baik, kelompok yang kedua adalah khobar yang berupa syibhul jumlah. Syibhul jumlah terdiri dari dua kelompok, yaitu jer dan majrur serta dorok dan mudok ilaih. Contoh misalnya yang jer majrur. Di sini kita sebutkan Muhammadun fil baiti. Maka satu susunan jer dan majrur mana? Fil baiti. Fi kan huruf jer, kemudian al bait dia isim majrur. Maka fil baiti di sini dia adalah berbentuk syibhul jumlah dan dia merupakan khobar atau pelengkap dari Muhammadun. Baik. Contoh yang lain misalnya al-kitabu alal maktabi. Kita perhatikan alal maktabi juga jer dan majur. Ini cukup mudah ya. Baik. Kemudian untuk diperhatikan kelompok sibkul jumlah yang lain adalah dorob dan mudok ilai. Ingat namanya saja Mudok ilai dia juga harus selalu majrur. Ya, untuk perlu diperhatikan. Contohnya misalnya, Muhammadun amamal baiti. Muhammad di depan rumah. Al-bait, dia adalah mudhaf ilaih. Amamal bait, dia adalah satu susunan khobar. Khobar dari Muhammad. Dan dia berbentuk syibhul jumlah. Syibhul jumlah yang merupakan dorob dan mudhaf ilaih. Dorob itu kan kata keterangan ya bisa kata keterangan tempat maupun kata keterangan waktu itu dorof. Nanti insya Allah kita akan membahas lebih jauh tentang dorof. Baik. Kemudian al-hirratu tahtal maktabi. Maka di sini tahtal maktabi dia adalah merupakan khobar dari al-hirratu. Oleh karena itu tahtal maktabi dia sebagai penyempurna dari al-hirratu. Dan dia bentuknya adalah shibhul jumlah.